Bismillahirrahmanirrahim. Masalah perjabatan tangan. Yang kita perlukan adalah apa kata ulama. Kalau hadis Nabi SAW adalah sangat jelas. Di ayat ana ahadukum bi mihyati min hadin khairun lahu min an tamassa imra'atan la tahillu lahu. Walau ditusuk kepalamu dengan besi itu lebih bagus daripada harus menyentuh tangan wanita yang bukan mahram tidak halal bagi bukan istrimu dan bukan mahram. Banyak riwayat. Kemudian kejadian yang ada pada Nabi SAW, Nabi membaiat para wanita, akan tapi Nabi tidak bersyabatan tangan. Jumhur ulama, fukuhak madahibul arba'ah. Semuanya, mohon maaf, keluarkan, mari kita keluar dari hawa nafsu kita. Mungkin kita adalah termasuk orang yang masih bersalaman atau orang tua kita atau guru kita. Kalau kita bicara tentang kebenaran, keluarkan dulu. Kita ingin melihat kebenaran. Adapun setelah itu kita tinggal menyadari saja lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara para ulama, madzhabul arba empat madhab semuanya mengatakan bahwasanya bersentuhan kulit perjabatan tangan ini adalah hukumnya haram. Empat madhab semuanya. Kecuali kita membuat madhab baru lagi nanti lihat semuanya urusan membatalkan wudhu tidak membatalkan wudhu ini bab lain itu ini bab masalah wudhu kalau menurut tempat Imam Malik persentuhan tidak membatalkan wudhu berarti itu memperkenankan berjabat tangan oh tidak jabat tangan urusannya lain jadi ini disepakati empat madhab seperti itu hukumnya berjabatan tangan adalah haram laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Itu hukum. Kemudian bagaimana kita ini? Loh, tapi kok kiai itu lah ini sudah mulai jahat ini, nilai orang. Kok kiai itu salaman? Eh, eh, eh. Tidak usah membawa-bawa kiai dan sebagainya. Apalagi dalam kajian ilmiah, seorang mujtahid itu perilakunya pun tidak menjadi hujah. Hanya Nabi saja yang bisa jadi hujah. Misalnya Imam Syafi'i melakukan sesuatu tidak jadi hujah. Yang jadi hujah adalah fatwanya. Fatwanya ulama. Jadi kalau ada ulama bersalaman, ulama melakukan bukan hujah. Tidak harus kita tiru. Kenapa bukan hujah perbuatan? Seorang guru, seorang ustaz bukan hujah. Omongannya yang berdasarkan dengan ilmu itulah yang kita jadikan hujah. Begini adalah masalah perjabatan tangan. Kemudian Uh, setelah itu, sudahlah jangan biasa merendahkan orang lain. Mungkin Anda termasuk orang yang sudah bisa menjaga, tidak berjabatan tangan kepada siapapun. Tapi tugas bukan untuk merendahkan orang lain. Sebab di dalam beragama itu tidak ada yang sempurna. Ada yang sesaat orang kurang ini, kurang itu, kurang ini. Cuman ayo kita setiap hari membuat peningkatan. Lah, ada gaul nih, kalau Siapa bilang dak gaul? Banyak orang tidak berjabatan tangan, kawannya banyak. Orang oh, itu tersinggung lah. Masalah tersinggung dia tidak tersinggung justru itu menunjukkan kepiawaianmu dalam menolak. Bagaimana ada orang engkau tolak tapi dia tidak tersinggung berarti kamu cerdas hebat tuh. Ini adalah masalah kecanggihan, kecerdasan kita, kepandaian dalam kita menolak barang bersalaman. Apalagi urusan dengan orang sudah mah enak gini tak sudah paham dan paling enak sama ini. Ini oh berarti sudah salamannya begini. Sampai kebablasan sama laki-laki begini. Lagi-lagi dengan lagi-lagi, Wah ini kacau ini. Kalau lagi salaman yang benar. Lagi ini. Loh. Ini. Ini adalah hukum. Kemudian memandang orang lain tolong. Jangan memandang merendahkan. Mungkin Anda termasuk orang yang sudah meninggalkan berjabatan tangan. Kalau seorang alim ini melakukan itu semuanya bukan hujah. Ini sudah disepakati pembahasan usul fikih, bukan hujah. Jangan kalau alim biasa zaman sekarang. Mujtahid, perbuatan mujtahid bukan hujah. Fatwanya yang akan kita jadikan hujah. Dan fatwa pun dikembalikan kepada dalilnya adalah harus ada nas, ada sandaran-sandaran dalilnya. Tapi tolong, jangan menilai orang lain. Akan tapi ketahuilah, jika kita termasuk orang yang masih biasa berjabatan tangan, ayo kita perlahan mengurangi. Dan sebagainya, mengurangi mengurangi mengurangi Ada sebagian menganggap salah. Kalau Buya menghindari jabatan tangan, alasan, oh Buya mau sholat ya, takut butal wudhu. Oh bukan, biarpun saya tidak mau sholat, tidak salaman saya. Tidak ada yang marah, Alhamdulillah. Ada, insya Allah ibu marah dengan saya. Kayak marah, kayak tidak mau datang ke sini. Tidak ada satupun yang pernah salaman. Karena karena urusan salaman bukan penghargaan tidak harus dengan salaman dengan pertanyaan berikutnya tadi. Apakah kalau menghargai orang harus bersalaman? Ada mas kampung di Cina itu ada yang salaman itu adalah celah eh, Ada orang. Bersalaman itu adalah aib dan celah ada. Jadi salaman bukan bukan ukuran bagaimana orang memuliakan akan tapi yang disyariatkan itulah memuliakan laki dengan laki bersalaman kalau perlu mencium tangan jika itu orang tua mu'anakoh berpelukan jika kita jarang ketemu dalam keadaan yang memungkinkan tapi kalau sudah laki perempuan hendaknya ayo kita perlahan untuk menghindar sedikit demi sedikit mungkin karena terlalu dekat kita dengan sepupu dan sebagainya ya kalau begitu kita kurangi paling tidak harus ada perubahan namanya kita ingin meniti kemuliaan sedikit demi sedikit kalau spontan berat nanti dan tidak usah sok mentang-mentang belajar ngaji, ngerti musafahah berjabatan salam, berjabatan haram gaya suflah tidak mau dosa-dosa. Ya sah saja harus kok sok bener ini. Ini berlebihan, enggak usah berlebihan. Gimana kita menghindar dengan penuh kelembutan sampai orang itu faham? Enggak usah kayak sok astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya maaf, maaf, maaf. Ini santri. Santri enggak bener itu mana? Malah menjadikan orang jijik dengan kebenaran. Memangnya begitu Islam mengajarkan. Kok kayak apa saja? Salam langsung gimana baik? Orang ada masalah, ada masalah, gue sehat-sehat. Itu sudah mundur sendiri, Masya Allah. Orang ada maju. Baik, jadi kecerdasan kita di dalam menolak. Ini adalah hukum. Madhahibul arba, empat madhab. Sudah jelas, tidak ada madhab yang memperkenankan empat madhab. Ada fatwa beberapa orang atau yang dilakukan oleh sebagian orang, kok masih bersalaman. Itu ketahuilah. Mungkin saja kita tidak tahu apa yang apa apa apa apa alasan mereka. Mungkin alasan mereka karena subhanallah ini orang yang tidak bisa saya tolak karena mungkin akan kecewa hatinya. Kita juga tidak ngerti. Atau mungkin beliau juga sudah menangis di malam hari karena susah untuk menghindar karena kebiasaannya dari dulu. Sudahlah pokoknya jangan nilai orang. Kita ingin berubah sudah. Repot tadi kalau kita hanya ngurusi orang. Kita perlu ngurusi aku. Aku nilu ini lu waktu. Yang punya kotoran tadi nggak usah lihat kotoran orang. Kalau hari ini kita masih bersalaman, yuk kita perlahan berubah. Mungkin setiap hari saya bersalaman dengan tujuh orang. Pertama adalah tetanggaku yang ini, ini, ini. Besok saya kurangi lima. Minggu depan dua. Akhirnya setahun bebas. Baik, itu saja insya Allah.